Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal, yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rib man lam yaduk yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, "Ma, aku dapat sorban dari Ma, aku dapat peci." Sudah pulang dari Pulang dari Brunei dapat gelar home visiting profesor di Universitas Islam Sultan Sarif Adi. Tak ada gunanya, hampa. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu. Mana saja sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat. Di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan duduk. Bekas tempat dia duduk dulu tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh duduk kau di situ bisa menghilangkan Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya bangun kau tengah malam kau bentang sajadah duduk kau di situ kau buka Quran yang dia baca dulu hilang rindu tapi setelah dia tak ada makanya mumpung dia masih ada ciumlah tangannya peluklah badan jumlah ini. kalau kau ada duit kirim tak bisa karena cari makan jauh Pak Ustaz mesti terbang dari Sumatera sampai kemari apa boleh buat memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang Allah tidak marah tapi kalau kau mampu kirimlah siapa orang yang kira-kira bisa digaji dibayar untuk memasakkan dia di rumah berkirimlah karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi. Hampa tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat tabunglah. Teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan mak ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Hmm. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telpon. Disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Dosa ibu. Ala hazihin al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah Rahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Inna suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim wa al-mahdubi Amin Rabbana fil lana dzunubana ampunkan dosa kami ya Allah wali abaina ayah kami ya Allah melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah wali ummahatina umat kami 9 bulan 10 hari kami dikandungnya dua tahun kami disusukannya mengalir darahnya dalam badan kami tak dapat kami balas Tak dapat kami balas kebaikannya Sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini Tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah Kalau dia masih hidup Sahih jasadaha Sihatkan badannya qawi imanaha kuatkan imannya arrahma zuhal istiqamata berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah nawir qabraha terangkan makamnya ya Allah Allah maj'al qabraha radatan min riyadil jinan jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah Allahumma ja'al abana ana barina liwalidiha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allah mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana kalau kau tidak mengampuni dosa kami wa tarhamna kalau kau tidak merahmati kami lanakunanna minal khasirin. Sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allah majalna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertawabat di bulan mulia ini, Ya Allah. Majalna minal mutatahirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Majalna min ibadika salihin jadikan kami hamba-hambamu yang salih Allahumma ja'al akhirah kalamina indan tihai ajalina Kalau ajal kami sampai Malaikal maut tiba mencabut nyawa kami Jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Kalimat haqqin alaiha nahya Dengan itu kami hidup Wa alaiha namutu Dengan itu kami mati Wa bihanu wa ansu Dengan itu kami nanti akan dibangkitkan Di badan mahsyar Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu Allah